Jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah datang sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya dan asal hadis ini ada di dalam Sahih Muslim dari seorang sahabat Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu anhu yang isinya bahwasanya setiap manusia yang muslim maupun yang kafir apabila dikuburkan akan datang kepadanya dua orang malaikat yaitu al-munkar dan juga an-nakir yang tugasnya adalah memberikan pertanyaan kepada orang tersebut dengan tiga buah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Kemudian yang kedua, man nabiyyuk? Siapakah nabimu? Kemudian yang ketiga, madinuk? Apakah agamamu? Inilah yang dinamakan dengan fitnah kubur Yaitu pertanyaan-pertanyaan Yang akan diajukan Kepada setiap manusia Yang masuk ke dalam alam kubur Apakah dia adalah seorang muslim Orang yang kafir Maupun orang yang munafik oleh karena itu Kewajiban seorang muslim Untuk mempersiapkan Pertanyaan ini Dan juga mempersiapkan jawabannya Dan perlu dia mengetahui bahwasanya untuk menjawab pertanyaan ini Tidak cukup dengan menghafal Karena seandainya untuk menjawab pertanyaan ini dengan baik hanya cukup dengan menghafal niscaya orang-orang munafik mereka akan bisa dengan baik menjawab ketiga pertanyaan ini Orang yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah orang yang meyakini dengan hatinya dan bersaksi dengan lisannya dan juga mengamalkan dengan perbuatannya. Merekalah orang-orang yang nanti diharapkan akan bisa menjawab fitnah kubur ini dengan baik. Itu orang yang meyakini dengan hatinya dan bersaksi dengan lisannya dan juga mengamalkan serta mempraktekkan keimanan tersebut di dalam kehidupan dia sehari-hari. Dan insya Allah hari ini besok dan juga lusa satu persatu kita akan mempelajari tentang tiga pertanyaan ini. Yang pertama adalah tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Allah? Yang insya Allah nanti atau hari ini akan kita bahas Dan besok Kita akan membahas tentang Mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan besok lusa Insya Allah akan membahas tentang Mengenal agama Islam dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memudahkan kita untuk memahami apa yang akan disampaikan dan menjadikan kita termasuk orang yang mengamalkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentang ma'rifatullah yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita akan ditanya oleh oleh malaikat Siapakah Rabbmu Dan mengenal Allah SWT Adalah dengan cara Mengenal tiga perkara Mengenal Allah SWT Adalah dengan mengenal tiga perkara Yang pertama adalah mengenal rububiyah Allah SWT Yang pertama adalah mengenal rububiyah Allah Yaitu mengenal bahwasanya Allah SWT adalah Rabbul Alamin Yaitu Rabb bagi seluruh alam dan bahwasanya Allah Swt dialah yang menciptakan alam semesta kemudian memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta ini dialah Allah Swt al-Khaliq yang Maha Pencipta yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah juga berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'." Itulah Rabb kalian Yang menciptakan segala sesuatu Dialah Allah Yang menciptakan langit Dan isinya Menciptakan bumi Dan isinya Menciptakan jin Dan juga manusia menciptakan hewan dan seluruh tumbuh-tumbuhan Dialah yang telah menciptakan makhluk ini Dan dialah Allah SWT Yang menciptakan amalan-amalan mereka Allah SWT berfirman Wallahu khalaqakum Wa ma ta'malun Dan dialah Allah SWT Yang menciptakan kalian dan juga menciptakan amalan-amalan kalian. Oleh karena itu, dialah Allah yang mencipta dan tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak ada yang bisa mencipta. Bahkan seandainya mereka berkumpul untuk menciptakan sesuatu niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayuhan nas duribalakum duribalakum mathalun fastami'u lah ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah yang artinya ya ayuhan nas wahai manusia duriba mathalun fastami'u lah telah dibuatkan perumpamaan bagi kalian maka dengarkanlah apa kata Allah Subhanahu wa taala innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u Sesungguhnya segala sesembahan yang kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa menciptakan seekor lalat. Tidak akan bisa menciptakan seekor lalat walau ijtama'ulah meskipun mereka semuanya berkumpul bekerja sama mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran untuk menciptakan seekor lalat niscaya mereka tidak akan mampu membuat seekor lalat pun mereka berkumpul saja tidak akan mampu membuat seekor lalat. Bagaimana dengan apabila mereka menciptakan sendiri? Menciptakan seekor lalat saja yang merupakan makhluk yang termasuk paling sederhana susunan tubuhnya. Mereka tidak mampu bagaimana mereka bisa menciptakan makhluk yang lebih besar daripada seekor lalat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Adapun selain Allah mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki. Allah menciptakan makhluk dan memberikan rezeki kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menanggung rezeki tersebut Bahkan Allah SWT telah menulis Rezeki tersebut Sebelum Allah SWT menciptakan Makhluknya Sudah ditulis rezeki tersebut Sebelum Allah menciptakan manusia Dan Allah sudah menanggung bahwasanya rezeki tersebut akan sampai kepada mereka Rasulullah SAW bersabda إن al قدر qabla الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين al-fasanah. Sesungguhnya Allah SWT telah mentakdirkan takdir-takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi sudah diciptakan sejak lama. Dan penulisan takdir dan juga ajal ini sudah ditulis oleh Allah Swt wa 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Bukan 50 tahun Bukan 100 tahun Bukan 1000 tahun Bukan 10 ribu Tetapi 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi Rezeki sudah ditulis Dan ajal juga sudah ditulis Si Fulan Selama hidupnya akan mendapatkan rezeki sekian Sekian ton beras Atau berapa ratus juta Maka ini semuanya sudah ditulis oleh Allah SWT Tidak akan berkurang Dan tidak akan bertambah Dan tidak mungkin direbut oleh orang lain Allah SWT Telah menulis hal ini 50 ribu tahun sebelum diciptakan Langit dan bumi Dan seseorang tidak mungkin meninggal sampai rezekinya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai rezeki yang terakhir yang memang miliknya itu sampai kepada dirinya. Meskipun rezeki tersebut ada di atas gunung yang tinggi atau di dalam lautan yang dalam. Kalau memang itu adalah rezekinya, niscaya akan sampai kepadanya dengan cara apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha dan tidak ada seekor hewan melata pun di atas bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezekinya tidak ada seorang makhluk pun yang ada di atas permukaan bumi ini kecuali Allahi rizquha kecuali atas Allah rezekinya ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah SWT adalah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki Siapa di antara kita yang bisa memberi makan semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini dalam satu waktu memberi makan jutaan ikan yang ada di lautan memberi makan jutaan semut yang ada di lubangnya memberi makan manusia yang jutaan jumlahnya siapa di antara kita yang bisa memberi makan mereka semuanya dalam waktu atau dalam satu waktu saja. Makan siang misalnya. Atau makan malam atau makan pagi. Ini saya tidak ada yang bisa melakukannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka semua setiap hari. Memberikan mereka rezeki dan tidak ada di antara mereka yang tidak mendapatkan rezekinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki dan tidak ada selain Allah yang bisa melakukannya. Di antara makna rububiyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dialah Al-Mudabbir Yaitu Yang mengatur alam semesta Mengatur langit Mengatur bumi Menghidupkan dan mematikan Mengangkat derajat sebagian Dan menghinakan sebagian Mengatur pergantian Malam dan juga siang menerbitkan matahari, menenggelamkan matahari dan semua urusan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudabbirul amr." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala perkara. Dan tidak ada yang mengaturnya kecuali Allah. Tidak ada selain Allah yang mengatur ini semua yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah yang mengatur pergantian siang dan malam adalah Allah dan tidak ada yang mengatur itu semua kecuali Allah Swt. seandainya sesembahan-sesembahan selain Allah diminta untuk menerbitkan matahari dari arah barat, niscaya mereka tidak akan mampu. Karena yang mengatur itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak akan ada yang bisa mengganti siang hari menjadi malam hari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah SWT Yang mengatur apa yang ada Yang ada Dan terjadi di alam semesta ini Inilah Yang dimaksud dengan mengenal rububiah Allah SWT Mengenal bahasanya Allah SWT Dia adalah Rabbus samawati wal ard Dialah satu-satunya yang menciptakan Memberikan rezeki Dan juga mengatur alam semesta Barang siapa Yang meyakini bahwasanya di sana ada Pencipta selain Allah Atau pemberi rezeki selain Allah SWT Atau yang ada yang mengatur alam semesta Selain Allah SWT maka dia telah terjatuh di dalam kesyirikan yaitu perbuatan syirik di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala Kemudian cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah mengenal uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Mengenal uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah mengenal bahwasanya Allah SWT Dia adalah ilahul haq Yaitu sesembahan yang hak Yang benar Dan bahwasanya dialah Allah Satu-satunya yang memang berhak Untuk disembah Dan untuk diserahkan ibadah kepadanya ini yang dimaksud dengan ma'rifatu uluhiyatillah yaitu mengenal uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah bukan hanya mengenal bahasanya Allah itu Rabb yang menciptakan memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Bukan hanya itu. Tapi kita perlu mengenal uluhiyatullah yaitu mengenal bahasanya Allah Swt. dia adalah ilah yang hak, sesembahan yang hak, satu-satunya sesembahan yang memang berhak untuk disembah dan diibadatai, diibadai. Ini yang dimaksud dengan mengenal uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenal rububiyah Allah yang kita sebutkan tadi yang pertama, maka orang Islam dan juga orang-orang musyrik ternyata sama di dalam perkara ini. Yaitu mengenal bahasanya Allah yang mencipta memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta ternyata keyakinan ini juga diyakini oleh orang-orang musyrikin sebagaimana Allah SWT kabarkan hal ini di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah dan seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yaitu orang-orang musyrikin Quraisy man khalaqas samawati wal ard siapakah yang menciptakan langit dan bumi la yaqulunna Allah niscaya mereka akan mengatakan Allah. Ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang-orang musyrikin mengatakan Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Wala in sa'altahum man khalaqahum la Dan seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin siapakah yang telah menciptakan diri mereka la yaqulunallah niscaya mereka akan mengatakan Allah orang-orang musyrikin mereka mengetahui bahasanya Allah yang telah menciptakan mereka dan juga menciptakan langit dan bumi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yas amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun kata Allah Subhanahu wa taala Qul katakanlah wahai Muhammad Katakan kepada mereka orang-orang musyrikin May yarzukukum minas sama'i wal ard Wahai orang-orang musyrikin Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian Dari langit maupun dari bumi Yaitu siapa yang telah menurunkan hujan Dan siapa yang telah menumbuhkan bagi kalian tanam-tanaman dengan berbagai jenisnya dari bumi. Amma yamliku sam'a wal absar. Dan siapakah yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan? Maksudnya siapa yang telah menciptakan pendengaran dan juga penglihatan bagi kalian? Siapa yang memberikan mata? Siapa yang memberikan telinga kepada kalian? Amma yamliku sam'a wal absar? ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي dan siapa yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup maksudnya siapa yang telah menciptakan kehidupan dan juga kematian siapa yang menghidupkan dan siapa yang mematikan wa may yudabbirul amr dan tanyalah mereka siapa yang telah mengatur al-amr yaitu segala perkara ini Rasulullah SAW disuruh oleh Allah SWT diperintah untuk menanyakan empat perkara ini kepada orang-orang musyrikin maka Allah mengatakan fasayakulunallah niscaya mereka akan mengatakan Allah tidak ada di antara mereka yang ketika ditanya tentang empat perkara ini mengatakan bahasanya mencipta adalah lata atau yang yang memberikan rezeki adalah hubal atau yang mengatur alam semesta adalah fulan tidak ada di antara mereka yang mengatakan demikian semuanya bersepakat dan mengakui bahasanya memberikan rezeki yang mencipta bahkan yang mengatur alam semesta semuanya adalah Allah. Fakul afala tattaqun Maka katakanlah kepada mereka Kenapa kalian tidak takut Kalau kalian sudah meyakini dan juga mengakui bahwasanya Allah yang melakukan semua itu Kenapa kalian tidak takut kepada Allah Sehingga kalian menyekutukan Allah SWT Ini menunjukkan kepada kita Hadirin sekalian bahwasanya mengenal rububiyah Allah SWT Tidaklah cukup Untuk menjadikan kita ini orang Islam Tidaklah cukup Membedakan kita kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Bahkan perlu kita ketahui bahwasanya iblis laknatullah alaih juga mengakui bahwasanya Allah Swt yang telah menciptakan dia. Allah Swt berfirman ketika melihat iblis tidak mau bersujud dengan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk bersujud ketika aku memerintahkan kepadamu? Maka iblis mengatakan Qala ana khairum min Ya Allah Aku lebih baik daripada dia Khalaqtani min nar Wa khalaqtahu min tin Engkau telah menciptakan aku dari api Dan telah menciptakan dia Yaitu Nabi Adam AS Dari tanah Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya iblis laknatullah alaih juga mengakui bahwasanya Allah Swt adalah penciptanya. Tidak mengingkari bahwasanya Allah Swt yang telah menciptakan dia. Dalam ayat yang lain Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari surga dia mengatakan qala rabbi faandirni ila yaumi yub'atsun Iblis berkata rabbi ya Rabbku berikanlah aku kesempatan yaitu untuk menggoda Adam dan juga keturunannya ila yaumi yub'atsun. Dia mengatakan Rabbi. Artinya adalah Rabbku. Ini menunjukkan bahwasanya iblis mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya. Dan ini tidak menjadikan iblis masuk ke dalam agama Islam. Bahkan dia adalah ketuanya orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan kekal di dalam neraka. Padahal dia mengakui bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan Rabb bagi dirinya. Oleh karena itu sekali lagi makrifah Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya ini tidak cukup memasukkan seseorang ke dalam agama Islam sampai dia mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyah dan ini yang membedakan antara kita dengan orang-orang musyrikin orang Islam ketika dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang mencipta dan satu-satunya zat yang mencipta memberikan rezeki dan satu-satunya zat yang memberikan rezeki dan juga yang mengatur alam semesta maka orang Islam menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah dan tidak menyembah kecuali kepada Allah semata Adapun orang-orang musyrikin mereka mengakui bahasanya Allah SWT mencipta memberikan rezeki dan mengatur alam semesta akan tetapi mereka di dalam masalah ibadah masih menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah dan ini yang dinamakan dengan menyekutukan Allah Swt di dalam beribadah. Di zaman jahiliyah, ketika Rasulullah SAW diutus, orang-orang musyrikin mereka biasa melakukan berbagai bentuk kesyirikan. Padahal mereka mengakui bahasanya Allah yang menciptakan mereka Perdukunan Di zaman jahiliyah Itu bukan sesuatu yang aneh Dan orang-orang musyrikin saat itu Hampir dalam setiap perkara Dalam setiap urusan Mereka melibatkan dukun dan hampir di setiap desa Ada dukun yang mereka datang kepadanya Orang-orang jahiliyah Mereka memiliki kebiasaan Berkorban untuk selain Allah SWT Di antaranya adalah berkorban Untuk berhala-berhala mereka dan juga berkorban untuk jin yang mereka anggap di situ menjadi penguasa penguasa sebuah sungai penguasa sebuah gunung ini orang-orang musyrikin saat itu mereka terbiasa melakukan korban atau tumbal untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tahu bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga mengatur alam semesta. Bahkan ada di antara mereka yang menyerahkan sebagian ibadah kepada orang-orang yang sudah meninggal yang mereka adalah orang-orang yang soleh dan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meminta kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, atau meminta doa dari orang-orang soleh yang sudah meninggal tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan hal ini di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan Wa ya'buduna min dunillah Ma la yadurruhum ma la yanfa'uhum Wa ha ha'ulai shufa'una indallah Dan mereka Yaitu orang-orang musyrikin Ya'buduna min dunillah Menyembah kepada selain Allah ma la yadhurruhum ma la yanfa'uhum sesuatu yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan juga tidak bisa memberikan manfaat dan yang dimaksud di sini adalah orang-orang soleh yang mereka menganggap bahasanya orang-orang soleh tersebut dekat dengan Allah Subhanahu dan bisa memberikan syafaat bagi mereka. Wa yaqulun kemudian mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka inilah yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan cara memberikan sebagian ibadah kepada orang-orang soleh tersebut. Di antaranya adalah dengan meminta dan juga berdoa kepada mereka. Seperti mengatakannya, ya fulan berikanlah aku syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala atau dengan bernazar dan juga berkorban untuk orang soleh yang sudah meninggal tersebut dan harapan mereka adalah supaya orang-orang soleh tersebut memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah bukan keyakinan mereka bahwasanya orang soleh tersebut yang mencipta atau memberikan rezeki atau mengatur alam semesta tidak. Tadi sudah kita bacakan ayat-ayat yang berisi bahwasanya orang-orang musyrikin apabila ditanya tentang siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan mengatakan Allah. mereka menyembah dan atau menyerahkan sebagian ibadah kepada orang-orang soleh tersebut bukan karena mereka meyakini bahwasanya orang-orang soleh tersebut yang telah menciptakan mereka tapi karena supaya orang-orang soleh tersebut memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala ini adalah sekelumit yang terjadi di zaman jahiliyah Di antara kesyirikan yang terjadi di zaman tersebut Banyaknya manusia Atau orang-orang musyrikin Yang mereka menggunakan jimat-jimat Atau yang dinamakan dengan wafak Atau benda-benda yang lain Dan ini saat itu tersebar Demikian pula di antara perkara yang sering terjadi di zaman jahiliyah tersebut Adalah mencari berkah Dari benda-benda yang mereka anggap besar Seperti pohon yang besar misalnya Di antara kebiasaan mereka Adalah menggantungkan senjata-senjata mereka Di sebagian pohon Yang mereka anggap itu akan membawa berkah Atau ngalap berkah dari batu-batu besar. Ini adalah termasuk kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah saat itu. Yang intinya mereka mengakui bahwasanya Allah yang mencipta akan tetapi masih menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerangi orang-orang musyrikin sampai akhir hayat beliau. Memerangi orang-orang musyrikin sampai akhir hayat beliau. Sampai mereka meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh orang Islam berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas, a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayuhan nas wahai manusia Allah berbicara kepada semua manusia yang muslim maupun yang kafir dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan U'budu Rabbakum Hendaklah kalian semua Menyembah kepada Rabb kalian Siapa Rabb kalian yang kalian sembah Yang memiliki sifat Alladhi khalaqakum Walladhina min qablikum La'allakum tattaqun Rabb yang kalian sembah Itu adalah Rabb yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan, "Allazi ja'ala lakumul arda firasha." Rabb yang kalian sembah dan yang berhak untuk disembah adalah yang telah menjadikan bumi ini terhampar. Was-samaa'a dan menjadikan langit menjadi bangunan. Wa anzala minas sama'i ma'an dan yang telah menurunkan dari langit air hujan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan buah-buahan dari bumi sebagai rezeki bagi kalian. Ini adalah Rabb sesembahan yang berhak untuk kalian sembah. Kemudian Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, sesembahan-sesembahan. Wa antum ta'lamun ta sedangkan kalian mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bahasanya Allah yang telah menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita yang telah menghamparkan bumi ini yang telah menjadikan langit sebagai bangunan yang telah menurunkan hujan dari langit yang telah mengeluarkan rezeki dari dalam bumi janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahui bahasanya Allah yang telah melakukan itu semua fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahui tentang perkara ini oleh karena itu Barang siapa yang sudah mengetahui bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang mencipta Kemudian dia menyerahkan sebagian ibadah ini kepada selain Allah Maka dia telah berbuat zalim Dan ini adalah kezaliman yang besar Dan tidak ada kezaliman yang lebih besar Daripada kezaliman ini yaitu kita mengetahui bahwasanya Allah yang mencipta mencipta kita kemudian kita bergantung kepada selain Allah menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang nasihat Luqman kepada anaknya ya bunai la tusyrik billah innasyirka syirka la dzulmun azim Wahai anakku Janganlah engkau menyekutukan Allah Karena sesungguhnya Perbuatan syirik itu Adalah kezaliman yang besar Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Ditanya oleh seorang sahabat Ya Rasulullah Ayu zambin A'zama indallah Ya Rasulullah dosa apa yang paling besar di sisi Allah SWT Maka beliau SAW mengatakan Anta ja'ala lillahi niddan Wahuwa khalaqak Engkau menjadikan Bagi Allah SWT niddan Yaitu tandingan Sedangkan dia yang telah menciptakan kamu Menyembah kepada selain Allah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala padahal dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang telah menciptakan dia. Ini adalah sebuah kezaliman yang besar dan termasuk dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang meninggal dalam keadaan berbuat syirik besar dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Allah SWT Maha Pengampun. Al-Ghafur. Al-Ghaffar. Al-Ghafir, At-Tawwab, Ar-Rahman. Akan tapi kalau sudah dimaksiati dengan kesyirikan, maka Allah SWT tidak akan mengampuni. Dosa yang lain selain kesyirikan maka masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dosa syirik apabila seseorang meninggal dunia dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Kekal selama-lamanya bersama orang-orang kufar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah SWT telah mengharamkan atasnya surga diharamkan oleh Allah SWT surga artinya si fulan haram untuk masuk surga tidak mungkin dia bisa masuk ke dalam surga diharamkan oleh Allah kalau Allah SWT yang memiliki surga telah mengharamkan seseorang untuk masuk ke dalamnya maka siapa yang akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah SWT? wa wa ma'wahun nar dan tempat kembalinya adalah neraka wa ma min ansar dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim maksudnya adalah bagi orang-orang yang berbuat syirik ini menunjukkan kepada kita tentang bahaya kesyirikan oleh karena itu seorang muslim dan juga muslimah pertama kali yang hendaknya dia pelajari adalah masalah tauhid ini. Mengenal tauhid dan juga mengenal syirik. Apa yang dimaksud dengan kesyirikan? Dan mengerti apa yang dimaksud dengan ibadah. Karena kalau kita mengetahui bahwasanya sesuatu itu adalah ibadah, maka kita memahami bahasanya ibadah ini tidak boleh kita serahkan kecuali kepada Allah SWT. Ibadah definisinya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirati wal batinah. Jadi dimaksud dengan ibadah adalah seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ini adalah yang dimaksud dengan ibadah. Jadi kalau ada sebuah perkara, sebuah ucapan atau perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah termasuk ibadah. Kalau itu ibadah, maka tidak boleh kita serahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan selamat dari apa yang dinamakan dengan syirik Tapi kalau sebuah ibadah Kita serahkan sebagian kepada Allah Dan sebagian yang lain kita serahkan kepada selain Allah Maka inilah yang dinamakan dengan syirik Dan ibadah Ini banyak jenisnya Di antaranya adalah berdoa Berdoa adalah termasuk Ibadah karena doa ini dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ud'uni." Berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum niscaya aku akan mengabulkan. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Swt memerintah memerintah kita semua untuk berdoa kepada Allah. Allah mengatakan ud'uni. Dan Allah Swt tidak memerintah kita dengan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu tersebut. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu tersebut. Kalau Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, maka kita mengetahui bahasanya Allah mencintai doa ini. Dan kalau Allah mencintai doa ini, berarti doa ini termasuk ibadah. Karena pengertian ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Ini adalah ucapan Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ad-du'a'u huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Oleh karena itu, doa hanya boleh kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh sekali-kali kita serahkan doa ini kepada selain Allah. Baik itu kepada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atau kepada seorang malaikat. Apabila seorang nabi dan juga malaikat yang merupakan makhluk Allah SWT yang paling mulia tidak boleh kita berdoa kepada mereka maka tentunya makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada mereka lebih tidak diperbolehkan untuk kita berdoa kepadanya tidak boleh seseorang meminta kepada seorang nabi seorang wali seorang yang soleh Bagaimanapun tingkat kesolehan dia Di sisi Allah SWT Karena yang namanya doa Ini adalah ibadah Dan merupakan hak khusus bagi Allah SWT Di antara jenis doa Adalah menyembelih Ini juga termasuk ibadah yang agung Yang dicintai oleh Allah SWT Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasalli li rabbika wanhar." Hendaklah engkau salat li rabbik untuk Tuhanmu wanhar dan juga menyembelihlah maksudnya adalah untuk Tuhanmu. Salatlah dan juga menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintah memerintah kita untuk menyembelih karena Allah untuk Allah swt Menunjukkan bahwasanya menyembelih ini adalah termasuk ibadah karena dia dicintai oleh Allah swt Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan la'anallah man dhabaha li ghairillah Allah SWT melaknat Orang yang menyembelih untuk selain Allah Allah SWT melaknat orang yang menyembelih Untuk selain Allah Meskipun dia menyembelih untuk seorang nabi Atau untuk seorang wali Atau menyembelih untuk jin Dengan berbagai tujuan maka ini semua adalah termasuk Perbuatan syirik kepada Allah SWT Karena menyembelih adalah termasuk ibadah Yang dicintai oleh Allah SWT Di antara jenis ibadah Adalah bernazar Di antara jenis ibadah Adalah istighathah Isti'anah Isti'adah ini semua adalah termasuk jenis-jenis ibadah yang tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah SWT Wajib hukumnya kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya bertawakal, rasa takut, rasa harap. Maka ini semuanya adalah termasuk jenis-jenis ibadah yang harus kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara yang kedua atau bentuk yang kedua dari mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu mengenal uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Mengenal bahasanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang berat untuk disembah Adapun selain Allah Swt, maka mereka tidak berhak untuk disembah. Kemudian yang terakhir, cara untuk mengenal Allah Swt adalah dengan mengenal nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Swt. Mengenal nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Swt. Dan sebelum saya lanjutkan, Mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian silahkan ditulis dengan kertas dan diajukan ke depan dan bagi yang tidak memiliki kertas bisa mengambil ke depan. Yang ketiga yaitu mengenal Allah Swt dengan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Swt. Allah Swt telah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an sebagian dari nama-nama Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami', Al-Basir, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz Al-Hakim, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Alim, Al-Qadir, Al dan nama-nama yang lain. Di mana nama-nama tersebut adalah nama-nama yang memiliki makna. Bukan hanya sekedar nama. Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman. Berarti nama ini mengandung sifat rahmat. Allah memiliki nama Ar-Rahim yang mengandung sifat rahmat. Allah SWT memiliki nama Ar-Razzaq Artinya yang memberikan rezeki Allah SWT Memiliki nama Al-Ghafur Artinya memiliki sifat Al-Maghfirah Yaitu mengampuni Nama-nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya dengan nama-nama tersebut kita bisa mengenal Allah bahwasanya Allah Swt Maha Penyayang dan bahwasanya Allah Swt Maha Pencipta Maha Pengampun Maha memberikan taubat kepada hambanya yang berdosa Maha memberikan rezeki Maha mengetahui Maha mendengar Maha melihat Dan juga nama-nama yang lain Dengan nama-nama ini Kita sebagai hamba Allah SWT Mengenal siapa Allah SWT Dan nama-nama Allah Ini adalah tauqifiyah Artinya kita terima jadi Dan yang berhak untuk memberikan nama untuk Allah SWT Hanyalah Allah SWT semata Tidak boleh kita Memberikan nama kepada Allah Sementara Allah SWT tidak memberikan Nama tersebut kepada dirinya Dalam sebuah doa Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda Allahumma inni as'aluka kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak Ya Allah aku meminta kepadamu dengan semua nama milikmu sammaita bihi nafsak yang engkau memberikan nama dirimu dengan nama-nama tersebut oleh karena itu seorang muslim di dalam masalah asma dan juga sifat meyakini sesuai dengan dalil. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya dirinya adalah Al-Qadir, As-Sami', Al-Basir, maka kita tetapkan dan kita yakini bahwasanya ini adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi tidak boleh kita membuat sebuah nama untuk Allah Subhanahu wa taala Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an atau dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih. Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan. Apakah boleh mengartikan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat yang pertama, Maha suci Allah yang menguasai semua kerajaan. Padahal ada sifat yat di dalam ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulk." maha berkah Allah Subhanahu wa taala zat yang di tangannya semua kerajaan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam ayat ini dan juga di dalam ayat-ayat yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat aliyat yaitu memiliki tangan Dan ini sebagai seorang muslim Sikap kita adalah hendaknya mengimani Apa yang telah Allah SWT kabarkan Dan juga dikabarkan oleh Rasulullah SAW Dengan tanpa menyerupakan sifat tersebut Dengan sifat makhluk Sikap kita sebagai seorang muslim Ketika mendengar ayat-ayat Allah SWT yang berisi tentang sifat-sifat Allah adalah meyakini dan juga menetapkan tanpa menolak yang pertama dan juga tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Karena Allah Swt berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun wa samiul basir dan dialah yang maha mendengar dan juga maha melihat. Allah swt wa As-Sami' Maha mendengar. Dan kita sebagai seorang makhluk juga mendengar. Memiliki sifat pendengaran. Akan tetapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan pendengaran makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa al-basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan dialah yang Maha mendengar. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala mencakup semuanya. Kita mengeraskan suara atau melirikkan suara Allah SWT maha mendengar Seandainya semua makhluk Berkumpul dalam satu tempat Dan masing-masing berdoa kepada Allah Dengan bahasa masing-masing Dengan permintaan masing-masing Maka Allah SWT akan mendengar semuanya Dan tidak akan luput sedikit pun dari Allah SWT bahkan jatuhnya sebuah daun di malam hari di tempat yang sunyi maka Allah SWT mendengar jatuhnya dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah SWT ini adalah pendengaran Allah SWT Adapun pendengaran makhluk Maka pendengaran yang dia miliki adalah pendengaran yang terbatas Allah swt mendengar makhluk juga mendengar akan tetapi pendengaran Allah swt tidak serupa dengan pendengaran makhluk. Allah swt melihat makhluk juga melihat akan tetapi melihatnya Allah swt jauh lebih sempurna dan tidak sama dengan penglihatan seorang makhluk. Kesamaan nama tidak menunjukkan persamaan hakikat. Persamaan nama tidak menunjukkan persamaan hakikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah SAW mengabarkan di dalam hadisnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan bukan berarti tangan Allah Subhanahu wa taala serupa dengan tangan makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan dan wajib kita imani dan makhluk juga memiliki tangan akan tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk laisa kamitsli syai' wa huwa samial basir dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuai dengan keagungan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala jika berdoa membakar kemenyan dan menyeru arwah apakah ini termasuk syirik membakar kemenyan ini perlu kita ketahui bahasanya itu pada hakikatnya adalah memberikan makan kepada jin. Dan tujuannya adalah satu yaitu untuk memberikan keridhaan atau supaya jin-jin tersebut ridha. Karena dia takut kepada jin tersebut, takut diganggu atau mengharapkan sesuatu dari jin tersebut. Ingin ditolong, ingin dibantu. Oleh karena itu dia berusaha untuk Memberikan kepada jin tersebut Sesuatu yang dia ridhai Yang dia senangi Oleh karena itu orang yang melakukan ini Maka dia telah menyerahkan Rasa takut dia Rasa harap dia Ketergantungan dia kepada selain Allah Yaitu kepada jin Dan inilah yang dinamakan dengan kesyirikan Apakah memakai Pepsodent dan juga sampo sampo Clearman boleh pada saat pada saat masih ihram. Yang dilarang adalah memakai minyak wangi. Yang dilarang adalah memakai minyak wangi. Dan perlu kita bedakan antara minyak wangi dengan sesuatu yang wangi. Tisu adalah sesuatu yang wangi tapi bukan minyak wangi. Jadi minyak wangi adalah yang memang dibuat untuk minyak wangi. Ini yang dilarang. Adapun sabun yang wangi atau sampo yang wangi ataupun tisu yang wangi maka ini tidak termasuk di dalam larangan. Tapi seorang muslim apabila ingin berhati-hati maka sebaiknya perkara-perkara ini dijauhi supaya tidak timbul keraguan-keraguan di dalam hatinya. Mana yang lebih afdal bagi orang yang berhaji udhiyah di Mekah atau di tanah air yang banyak orang miskin yang perlu disantuni. Kalau memang di sebuah daerah di sana lebih membutuhkan, maka yang afdal adalah menyembelih udhiyah atau ibadah korban di daerah tersebut. Ini yang afdal. Bagaimana dengan ajaran Islam yang sudah bercampur dengan budaya budaya Indonesia yang mungkin berasal dari agama lain yang mungkin dapat merusak akidah Islam di Indonesia. Budaya pada asalnya jamaah sekalian adalah diperbolehkan. Masing-masing daerah memiliki adat istiadat. Saudi memiliki adat Indonesia memiliki adat Negara yang lain memiliki adat Budaya sebenarnya diperbolehkan Pada asalnya Dengan syarat Tidak menyelisih syariat Apabila ada pertentangan Antara budaya dengan syariat Maka tentunya kita lebih mengedepankan Syariat Allah SWT Di atas budaya karena syariat ini adalah Allah SWT yang memberikan Yang mensyariatkan Sedangkan budaya Adalah hasil cipta kita Yang penuh dengan kekurangan Yang kita tidak tahu Tentang masalah dan mudarat Dan apa yang terbaik bagi kita Tapi Allah SWT menurunkan syariat Dan Allah mengetahui apa yang terbaik bagi diri kita apa yang memberikan manfaat dan apa yang memberikan mudarat. Allah Swt berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq." Apakah tidak tahu zat yang telah menciptakan? Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika beliau diutus di tengah orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy mereka memiliki adat istiadat, memiliki budaya, budaya yang sesuai dengan Islam Rasulullah SAW biarkan Karena tidak bertentangan dengan syariat Orang-orang musyrikin Mereka memiliki adat istiadat Memuliakan tamu Memuliakan tamu Maka ini adalah tidak bertentangan dengan syariat Oleh karena itu Rasulullah SAW membiarkannya Tapi adat istiadat Yang bertentangan dengan syariat saat itu Maka Rasulullah SAW perangi karena bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, sekali lagi yang namanya adat selama tidak bertentangan dengan syariat silahkan dikerjakan. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, maka tidak halal bagi seorang muslim mengedepankan budaya di atas syariat. Berpakaian ini termasuk budaya. Selama budaya ini tidak bertentangan dengan syariat kita menutup aurat tidak serupa dengan orang kafir maka ini diperbolehkan silakan orang Indonesia memakai budaya pakaian Indonesia orang Arab memakai pakaian Arab orang Afrika memakai pakaian Afrika itu adalah budaya masing-masing selama pakaian tersebut tidak bertentangan dengan syariat tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat Maka tidak boleh kita memakai pakaian tersebut Jadi asalnya sekali lagi Yang namanya budaya ini diperbolehkan Dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Surah-surah manakah yang berhubungan dengan Uluhiyah Allah SWT di dalam Al-Quran Surah-surah yang ada di dalam Al-Quran Semuanya berhubungan dengan Uluhiyah Allah SWT berisi tentang dalil-dalil rububiyah. Kenapa kita harus mengisahkan Allah SWT dalam uluhiyah? Berisi tentang balasan orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT dalam uluhiyah baik di dunia maupun di akhirat. Berita tentang para rasul yang mereka berdakwah atau mendakwai kaumnya kepada uluhiyah. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an dan juga surat semuanya ini berhubungan dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan diturunkan Al-Qur'an dan juga kitab-kitab sebelumnya adalah untuk menerangkan hal ini. Yaitu untuk mengajak manusia mentauhidkan, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Dan para rasul alaihi wasallam tidaklah mereka diutus kepada kita kecuali untuk mengajak kita bertauhid yaitu mengajak kita mengesahkan Allah Swt di dalam beribadah walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut dan sungguh kami telah mengutus setiap kepada setiap umat seorang rasul yang tujuannya apa an i'budullah wajtanibut taghut hendaklah kalian menyembah kepada Allah semata dan menjauhi at-taghut. Dan ini masuk dengan taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Dan kita diciptakan di dunia ini tujuannya adalah untuk mengisahkan Allah SWT di dalam beribadah Allah SWT berfirman wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan yang dimaksud dengan beribadah kepadaku adalah li wahidun yaitu supaya mereka mengisahkan aku di dalam beribadah. Menyembelih adalah ibadah yang agung yang diperintahkan. Seperti apakah contoh menyembelih yang disyariatkan atau yang diperintahkan dan seperti contoh menyembelih yang dilarang yang diperintahkan seperti misalnya hadiyu yang diwajibkan bagi orang yang haji tamatok demikian pula orang yang haji kiran maka ini adalah termasuk menyembelih yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ibadah demikian pula sembelih yang kita sembelih ketika akikah demikian pula sembelihan yang kita sembelih ketika berkorban. Maka ini adalah termasuk sembelihan-sembelihan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada sembelihan yang diperbolehkan seperti orang yang menyembelih dengan maksud untuk memberi makan tamu atau memberi makan keluarga maka ini termasuk sembelihan yang diperbolehkan dengan syarat dia menyembelih hewan tersebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang seperti orang yang menyembelih seekor kerbau misalnya dengan maksud sebagai tumbal dan supaya misalnya pembangunan sebuah jembatan ini menjadi lancar dan orang yang menyeberang tidak diganggu. Dengan cara apa? Dengan cara menyembelih seekor kerbau kemudian kepalanya ditanam di dalam sungai tersebut. Maka ini termasuk menyembelih yang dilarang. Karena dia menyembelih kerbau tersebut dengan tujuan untuk bertakarrub, beribadah kepada jin yang bau raksa yang menunggu sungai tersebut. makanya adalah termasuk syirik. Termasuk diantaranya adalah yang dilakukan oleh sebagian orang ketika mendatangi seorang dukun. Kemudian dukun tersebut meminta supaya orang tersebut menyembelih ayam yang berwarna hitam. Kemudian dilempar ke sebuah tempat ke sebuah sumur atau ke sebuah sungai maka ini semua adalah termasuk menyembelih yang dilarang karena tujuannya adalah untuk bertakarrub kepada jin yang mereka senang apabila manusia menyembah jin-jin tersebut dan mereka sudah berjanji dari awal untuk menyesatkan manusia anak-anak Adam alaihissalam supaya mereka menyimpang dari jalan Allah dan jalan yang paling mereka incar adalah bagaimana manusia bisa keluar dari agama Allah dengan cara menyekutukan Allah Swt. Jadi menyembelih dengan cara seperti ini ini termasuk menyembelih yang dilarang bahkan termasuk berbuat perbuatan syirik kepada Allah Swt. Mohon diulangi kegiatan tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Tanggal 9 jamaah haji berada di Arafah melakukan wukuf di sana dari semenjak tergelincir matahari sampai terbenamnya matahari. Tergelincir matahari maksudnya adalah datangnya waktu sholat zuhur. Ketika datang solat waktu solat duhur, maka imam akan berkhutbah dan setelah khutbah nanti akan adan, kemudian iqamah, kemudian solat duhur dua rakaat dengan kosor, kemudian iqamah, kemudian solat asar dua rakaat. Jadi menjamak dan juga mengkosor solat duhur dan asar. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap kiblat, berzikir sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari, maka kita menuju Muzdalifah, bermalam di sana, dan sunnahnya kita melakukan sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Boleh dengan jamak takdim maupun jamak takhir, tergantung keadaan. Dan dengan mengkosor Sholat isya Setelah itu kita istirahat Kemudian ketika datang waktu sholat subuh Maka kita segera Melakukan sholat subuh di awal waktu Kemudian berzikir Sampai Warna kuning di langit Yaitu sebelum Terbitnya matahari Disunahkan setelah itu Itu meninggalkan Musdalifah sebelum terbitnya matahari. Kemudian kita menuju ke Mina pada tanggal 10 dan hal yang pertama kali kita lakukan dan ini adalah afdhaliyah lebih utama yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan melempar jumrah akobah kemudian setelah itu menyembelih kemudian setelah itu bertahalul Kemudian setelah itu tawaf ifadah dan juga sa'i. Kalau kita melakukan haji tamattu. Jadi tanggal 10 kita melakukan empat perkara ini yaitu melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih hadiu, kemudian bertahlul, kemudian tawaf ifadah yang diiringi dengan sa'i. Pada malam harinya kita bermalam di Mina. Kemudian keesokan harinya Setelah zuhur Kita melempar Tiga jumrah Mulai dari yang sugra Wusta, kemudian kubra Dan waktu melempar di sini setelah zuhur Dan waktunya habis Saat terbit Fajar Hari berikutnya Jadi melempar jumrah dimulai setelah zuhur sampai terbit fajar hari berikutnya. Alhamdulillah waktunya cukup panjang. Kemudian bermalam pada malam tanggal 12 dan keesokan harinya setelah zuhur kita melempar kembali. Dan apabila kita ingin nafar awal maka kita harus meninggalkan Mina pada tanggal 12 sebelum tenggelamnya matahari. Apabila tenggelam matahari sedangkan kita masih berada di Mina, maka kita berkewajiban untuk menyempurnakan sehingga kita harus bermalam pada malam tanggal 13 dan melempar jumrah kembali besok setelah zuhur. Inilah yang dilakukan secara ringkas dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Mohon disampaikan apakah dam Baik untuk bersyukur atau pendenda Pada haji tamatok Boleh disembelih sebelum hari tasyrik Dam tamatok Atau hadi tamatok Dan juga kiran Ini disembelih Mulainya pada tanggal 10 Dan tidak boleh disembelih sebelum tanggal 10 Ini kalau hadinya adalah hadiu Tamattu' dan juga kiran Dan ini adalah pendapat Jumhur ulama Sebagian besar ulama Termasuk diantaranya Udhiyah Atau hewan kurban Juga tidak boleh disembelih sebelum tanggal 10 Adapun Dam yang merupakan denda yaitu karena meninggalkan kewajiban atau karena melanggar sebuah larangan maka tidak harus dilakukan pada tanggal 10 bisa dilakukan sebelumnya seperti orang yang meninggalkan Arafah sebelum maghrib meninggalkan Arafah sebelum maghrib apabila dia datang sejak siang hari kemudian wukuf di siang hari dan meninggalkan Arafah sebelum maghrib maka dia sudah meninggalkan salah satu kewajiban haji dan orang yang meninggalkan salah satu kewajiban haji maka dia harus membayar dam yaitu menyembelih seekor kambing atau sepertujuh dari onta ataupun sapi disembelih di kota Mekah di tanah haram dan dibagikan untuk orang-orang fakir miskin yang ada di sana. Dan tidak boleh dia mengambil sedikit pun dari daging tersebut. Maka dam yang seperti ini yang kita bayar bukan karena kita bersyukur akan tetapi karena membayar denda maka ini boleh disembelih sebelum tanggal 10. Artinya malam tanggal 10 ketika kita di Musdalifah sudah boleh kita menyembelih kambing tersebut. Demikian pula orang yang membayar dam karena dia melanggar sebuah larangan ihram. Seperti orang yang memakai pakaian yang berjahit. Memakai pakaian yang berjahit entah itu karena dia ter, e, mendapatkan udur atau tidak. Mendapatkan udur seperti orang yang sakit dan terpaksa dia memakai pakaian dalam. Kemudian dia ihram, maka dia diperbolehkan untuk memakai pakaian dalam tersebut. Akan tetapi dia tetap berkewajiban untuk membayar kafarah. Dan dia tidak berdosa karena dia melakukan ini semua karena udur. Adapun orang yang mengetahui tentang hukumnya bahwasanya itu tidak boleh. Kemudian dia tetap melakukannya tanpa uzur, maka dia berdosa dan dia berkewajiban untuk membayar jam. Mohon maaf, berkewajiban untuk membayar fidyah. Dan fidyah di sini diberikan salah satu dari tiga pilihan. Yang pertama adalah berpuasa tiga hari atau memberikan makan terhadap enam orang miskin dan satu orang miskin kurang lebih satu setengah kilo beras sehingga kurang lebih sembilan kilo beras diberikan atau dengan membayar dam yaitu dengan menyembelih seekor kambing dengan sifat yang tadi kita sebutkan maka dam yang seperti ini boleh dibayarkan dan disembelih sebelum tanggal sepuluh jadi kesimpulannya untuk dam tamatok dan juga kiran maka ini hanya boleh disembelih setelah e, tanggal 10 tanggal 10 dan juga 3 hari setelahnya ibadah sholat sunat apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama kami berada di Masjid Nabawi sholat sunnah tidak ada yang khusus di Masjid Nabawi ini tapi seorang muslim yang sudah dipermudah oleh Allah SWT berada di kota Madinah ini maka adalah dia bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya dan e, sebisa mungkin melakukan sholat fardu di Masjid Nabawi ini. Karena sholat sekali di Masjid Nabawi ini lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain. Demikian pula sholat sunnah di Masjid Nabawi ini lebih baik seribu kali lebih baik daripada Sholat sunnah yang dikerjakan di masjid yang lain Itulah yang bisa kita sampaikan Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh